Amin. Kalau bapak, kalau ibu, ini lagi kalau sudah meralat terlebih dahulu perkenalan dari pembawa acara Bapak Amirul. Jadi padahal setiap kalau yang Kok iso ora kenal karo beri tak protes. Nggih. Kula dipun paringi asma dening Bapak Ibu kula Irham Syahron. Kula nangkep asma Arton Sepuluh nopo Bapak kula Ibu kula mboten ngertos. Mergo jeneng niku jebul mboten mikir artine nopo namung tanpa ulan ngarep-ngarep sae keleresan dan kelahiran kula niku wonten kalih piyantun agung ingkang alim ngaos wonten dia Kuno. Ya menika iya, sepisan Bapak Irham Abdullah Irham Abdullah Bapak Irham Abdullah Irham Supen ingkang saking Jawa Tengah menika DPR Bumi niku ingkang kaping kalih Pak Kiai Bahagia Syahroni samping Kudus Alhamdulillah habib Leresan Nobel Ngawas itu akhirnya ya wis anakku tak jeneng ke lulu lulu tak cukup mirham suci syah syahroni Nggak bener tuh ya artinya rasa bakal ketemu Padahal kalau nanti gue jadi konco-konco kulo Syahrun artinya rambut syahron ya rambut loro Kang lagi dijenenge bapak bapak artinya rambut loro kok ya gelem Boten oh, nah, sakron niku artine ahli sihir juga bisa boten. Asli saking model di Grobogan Jawa Tengah. Panjang tahun 2003 mulai lebih wonten Jogja wonten dari mengelola pondok pesantren Darul Hikmah untuk Jalan Palagan KM 15 Sleman Lajeng tahun 2006 Bogdan gempa Kulon Jaya dan terus relawan wonten Panda wonten Biji Rejo Panda Pekdal terus relawan, pun dilalah, alhamdulillah kersani pun terus ya Allah kecantol. Dan terus relawan abadi ngantos kita niki. Angge nah, relawan yang berikut ngantos saat ini terus relawan. Rela ditawan sampai hari ini. pun gempa nih mungkin. Kalau sanes alumni saking Lirboyo, anaknya alumni saking Husan kumbien wonten Kudus saged yang kita barukan kalian baca isyaroni wonten kudus maos Al-Qur'an menika lajeng pindah malih wonten Rembang wonten Bagiai eh, Syekhuna Murabbihuna Muhammad Kiai Maimun Jumber lajeng punika wonten Yogyakarta mungkin dinten punika para bapak para ibu menawi kalau menyusahkan dening Pak Amir dalam beliau kula sakit pun LPP pun LPP punika leresipun menawi jenengan mungkin pangkih wonten mobil kakak wonten mobil-mobil saya kali truk-truk wadah ini nanti sebenarnya pun kula sebenarnya ini itu bengkel itu bengkel sebenarnya kula itu bengkel nah sebenarnya sebelah proses berikut para bapak para ibu Kalau tadi dapat rumit, yang penting kang ngaos babakan nikah utawi ular-ular nikah ini pun nopo kedah nikah rumit. kedah nikah rumit, betul, ingkang parit pengajian masalah nikah nih, kedah nikah rumit, betul ingkang kan paring pengalasan masalah kematian nopo kedah mati riyen ya? Lajeng kula tambah nopo menawi ngaos dhateng para jamaah haji kedah haji rumiyin ya? menawi jawabipun kedah haji rumiyin kula tak langsung mawon ya, nggih nggih nggih Ini kaya poro haji, poro haji, poro haji, sebelum namun haji lah, surat ya, dengan bareng. Syarat pertama ketika memberi mau atau tausiah adalah harus sudah melaksanakan apa yang akan disampaikan. Kalau mau masalah nikah, ya harus nikah dulu. Kalau masalah, kalau ngomong dengan para jamaah haji, ya harus haji dulu. Pun saya pun bermasalah rampung. kita mesti menjamin dan sama ini. biasanya pun Sengaja mungkin. Kalau langkung remen menawi langsung dibun Eh, paringi ngertos mangkir di sampinten. Nah, ibu boten pulau nabi pengawasan itu kan tenten biasanya Ini kan jadi nak ana piring metu nopo kerdus metu bisa dilok meneh rampung kan mas. Pulau Kula ini suwi gak rampung-rampung gak metu-metu kerdus pun. Piring yang boten nonton sing medal. Jamaah pun bisa, bisa sing waktu suwe Kulang sering gitu, sabar tangkut oleh sebelah ibu. Niki piringnya medang Betul, boten wonten piring, betul wonten nopo-nopo, Oh, nggih pun tutup nak Ini <laughs> Niku wonten kode biasanipun. Wonten kalau dengan lokal puniko seperti pulau bagi maos napa yang asring pulau wonten rutinan malam jumpa pengawasan Pasamun ibun nasawi ibun naibad lah punika pun lajengaken kita arba'in an nawawi. Punika hadis angka sepisan saking hadis arba'in an nawawi. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Cinarito saking Amirul Mukminin. Sinten ingkang pikantuk gelar Amirul Mukminin? gelar Amirul Mukminin punika sepisanan dipun agem dening sahabat utawi khalifah ingkang asma Umar bin Khattab. Saderengipun nggih ya punika Abu Bakar boten ngagem gelar Amirul Mukminin. Pripun critanipun ah, mungkin aku critakake dangu padha jatahe setengah jam. Ingkang cepet dengan ngertos awalipun punika khalifah Rasulillah Abu Bakar punika kajuluk gelaripun khalifatur Rasulillah. ini sampunipun lajeng Umar bin Khattab boten ngagem julukan khalifah, nanging ngagem julukan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Abi Hafsin, Abu Hafs sinten Abu Hafs punika menawi jenengan asring merhatosaken boten seketik umat Islam ingkang ngangge jeneng Abu utawi Abi. Wonten Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu napa melih? Abu Basir, wonten napa melih kuatrah. Termasuk menika wonten Abu Hafs, Abu Hafs. Sinten Abu Hafs menika? Abu Hafs nggih menika bapake Hafsah. Bapakipun Hafsah. Sinten Hafsah punika? Garwanipun Rasulullah. Salah setunggalipun garwa Rasulullah. Ini punika putra pun Umar bin Khattab. Putri pun Umar bin Khattab asmanipun Hafsah. Dipun garwa dening Kanjeng Nabi. Mila punika Kanjeng Nabi remen menawi ngundang Umar bin Khattab punika mboten ngagem Umar mboten nang Abu Abu Hafsah. Abu Hafs. Bapak Ibun Hafs, mertuaku. Umar bin Khattab, ya menika Umar bin Khattab. Jenengan to ya Umar bin Khattab niku sejarah ibun pripun. Zaman rumiyin wonten pasar wonten Mekah punika kesuwut pasar Ukal. Pasar Ukal punika preman paling penguasa, paling galak dan mriku jenengane Umar bin Khattab paling musuhi Islam di Umar bin Khattab, paling penting kalih Kanjeng Nabi, anjing mejahi Kanjeng Nabi di Umar bin Khattab. doa aibun Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi itu ya Allah muka-muka anjing Islam di Umar jenengan jayakan Islam ini dengan Umar. Allah mengabulkan doa um, eh, Kanjeng Nabi, Umar bin Khattab lepas Islam dan terus pembelaan pun agama Islam. Lha punika menawi wonten sederet kiwa tengen ingkang awalipun preman kok ngerti-ngerti tobat, nggih pun ditutup sejarah premanipun. Mboten sah diungkit-ungkit. Wingi wonge akal elek tangga. Terkenal paling wah wis. Ngelek-ngelek di kampung yo kae tanggaku saiki alhamdulillah wis tobat. Empun menawi sampun tobat atau dening Umar bin Khattab dipun tutup ibun, ingkang awal kalawau. Mboten wonten kita pirsani wonten sejarah awonipun Umar. Sedaya dipun angkat sejarah kesaenanipun Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul suatu waktu saya mendengar Rasulullah itu bersabda Innamal a'malu binniyati bahwa amal itu bergantung kepada niatnya. Maksudnya pun berikut wonten dua pengertian Yang sepisan bahwasanya amal itu sahnya amal itu adalah ditentukan oleh niat. Sholat mboten sah tanpa niat. Ibadah haji mboten sah tanpa niat. Sana-sana sih pun mboten sah tanpa niat. Nanging wonten ingkang si pun mboten kok dipun maknani sahipun niat ananging sempurnanipun amal. Kalau ingkang sebisanan sahipun amal niku gumantung niat. Nah orang niat kok rasa? Iku sepisan. Enggang angka kali sempurnane amal iku gumantung kelawan niat. Amalit sah nanging boten sempurna. Amalipun sah nanging tiga untuk ganjaran. Nopo Napa pun amal enggang butuh boten butuh niat. Ya contohnya pun kita ngresiki wonten najis wonten tengah-tengah mriki umpami wonten telek utawi wonten ompol sedih pun diresiki mboten ngangge niat aku niat ngresiki najis mboten ngangge niat pokoke tak resiki ben najis ilang utawi balekke sendal mergo gosok teng masjid gosok pun cukup. stilo mboten ngomong kalian ingkang gadah sendalnya bawah. Oh teori ini berangkat dengan sendal jelek, balik dengan sendal eh, balik dengan sendal yang baik. Nggih, sih sing anyar. Lajeng ke mele sendale. Wah aku waktu soi gitu. Tak balik ke sendale. Ya, gim pun sendale wangsul akan teng masjid rampung. Gue tengah niat aku niat balik ke sendal mboten perlu. Bismillahirrahmanirrahim balik pun rampung. Nah tuh wonten eh, pengertian kalih kalawau ingkang sepisan sahipun amal gumantung kelawan niat ingkang kaping kalih sempurnanipun amal gumantung kelawan niat wa inna malikul limriin nawa saben-saben tiang punika nggih gumantung dipun wales gumantung kelawan niatipun piyambak piyambak kula jenengan tindak wonten ing majelis punika niatipun napa nggih nggih piyambak piyambak nggih masing-masing gak ada niat yang mbak yang mbak mungkin diwalasipun saking gusti allah kita terus dili ingkang kita nyatakan kalau kalau tindak haji niatnya apa nggih yo dereke jauh ibu Allah aku diundang ya berangkat lillahi taala niku sama mungkin diwalasipun nggih ridallah allah ridho sulit, ini menangin niatnya, oh iki sedelok meneh tahun 2014 pilihan nih Aku nak orang yang gelar haji, orang dipilih warga aku. Aku butuh berangkat umpami. Ya, terus pun gak mangke juga saking Gusti Allah nggih namung sini enggak sih pun niataken kalau cekap menawi niatnya, namung pengen pulau saking Purwodadi dumugi Yogya niatnya kepengen untuk bojo songko wong Yogya dari wong Yogyo wayu-wayu. Wong sing sepuh-sepuh lah ngantos sakniki kita si wayu-wayu. Wah jenengan gak nanti Mami niat kula kados ngoten nggih. Kula ingkang kula kayo ingkang kula raih nggih namung niku. Babar blas piwales wonten ing akhirat mboten bakal kula kula raih. Likulli imrin mana man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Nawi hijrahipun nglampahi napa kemawon mergo Gusti Allah lan Rasulullah nggih piwalesipun nggih pikantuk ridhonipun Allah lan Rasul Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang yahuha menawi tujuanipun kepingin namung untuk nikah tok utawi golek donya nggih ingkang dipun hasilaken nggih niku mawon. Kepingin tambah bondo ya hasilnya namung niku tok. Wallahu alam mengke piwalasipun Allah wonten ing akhirat. Sababul urut utawi sebab turunipun hadis punika. Nawi Al-Qur'an dipun sebut eh, asbabun nuzul menali hadis dipun sebut asbabul wurud. niku pun tunggal wekdal wonten piyantun kagung, ingkang kelamar piyantun putri ingkang asma Ummu Qais Mbak Ummu Qais kula cinta kalian jenengan kula kepingin melamar jenengan jadi bojo kula Nang ngomong kuwi boten purun aku ora gelem. Kejogo nak siramu gelem melu hijrah. pun dia aku tak melu hijrah. Lah mergo niku jebule pancen piyanten kakung kula hijrahipun boten krana dawuhipun Rasulillah nanging krana kepengin bojo jenengane ummu Oes. Mila kok kesuwut yang kakung niku ngantos sak punika dipun sebut kitab-kitab niku muhajir ummi Qais. Wong sing hijrah ya mergo ummu Qais. Niku sejarahipun kados mekaten. Kalau kajeng kemutan kesalahan niat saking pun niat menika kesalahan niat ya punika wekdal nem-nemanipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nem-nemami itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepingin soan kalian Syekh Yusuf Al-Hamdani wonten ing Baghdad Irak. Wonten tigang piantun sepisan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ingkang kaping kalih Ibnu Sako ingkang kaping tiga Ibnu Abi Usrun. Tiang tiga sami-sami kepingin soan dateng piantun alim ingkang asmo Syekh Yusuf. Ibnu Sako lajeng matur kalian konco-konco ini pun kalau ngerti lah tujuanku harap sowan Syekh Yusuf iki apa? orang ngerti. Tujuanku sowan Syekh Yusuf yaiku aku kepengin takon perkara sing ora bakal iso dijawab dening Syekh Yusuf. Nah, di era iso jawab, di era mesti kisinan nang ngarepe jamaah. Karena ini mempermalukan Syekh Yusuf di depan halayak bahwa Syekh Yusuf ini ilmunya cetek. Mulai kowe kepingin tak jajal tak kei konon sing wangel raison jawab. jawab. Niku Ibnu Sako. Lajeng Ibnu Abi Usrun jawab, "Nah aku beda tujuan. Niatku beda. Niatku ketemu Syekh Yusuf. Yaitu aku kepingin didongake ben sugih." Nah, pengen didongake ben suki, Wes pokoke pikiranku itu pengen dok suki, Nggih. Lajeng pun tanglet wis Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir, nak sliramu tujuannya apa? Sowan Syekh Yusuf. Nah, aku tujuanku ya kepengin tambah apik yang amalku, tambah cedak karo wong alim, tambah cedak karo ulama, aku ben kecipratan dadi wong alim, dadi wong sing so, soleh. Panggilnya piye-piye. Impun pun berangkat bikin mriku Syekh Yusuf langsung duka kalian Ibnu Sa'ko ngertos. Aku ngerti Nanggut pikiranmu kuwi kebak geni kekufuran. Kowe arep takon masalah sing aku langsung jawab to. Gumun kok wis ngerti. Dijawab akhirnya dipun jawab. Pertanyaanmu mau mengkini, jawabannya mengkini jelas. Pun rampung. Lajeng Ibnu Abi Musrun nggih dipun dening Syekh Yusuf. Aku yang ngerti karepmu. Kowe aku pengen dadi wong sugih to. Ya tak dongake dadi wong sugih. Sok wis sugih. Rampung pun. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku ngerti tujuanmu nang kene ben cipratan melu ngalim melu saleh Insya bisa dadi wong alim dadi wong sing saleh Luwi wong alim wong sing saleh liyane. Pun. Pinten-pinten tahun salah jengipun kedadosan Ibnu Sako Ibnu Saqaf niku hafidul Quran, apal Quran lho nggih. Mboten namung maca Quran budal gradun mboten, mboten maca Quran nopo juz amat rada kangelan mboten. Wah apal Quran Ibnu Sakop. Nang nggih niku senengane Mune ilmune supados tiyang sanes niku kalah. Intinipun seneng debat. Aku nak berdebat, musuhku kalah, wah bangga nih, seneng aku. Ibnu Sakom Yang akhirnya pun Ibnu Sakom punika debat kali yang Nasrani wonten ing negara Romawi.